Orang-orang yang memurnikan tauhidnya yang disebutkan dalam riwayat ini termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga al jannah bi ghairi hisabin wala azab masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Kita lihat qala al musannifu rahimahullahu taala wa'an Husain bin Rahman qala dia berkata dari Husain bin Abdurrahman dia berkata kuntu 'inda Sa'id ibnu Jubair. Saya dulu ada di samping Sa'id ibnu Jubair. Rahimahullah. Faqala. Lalu Sa'id ini berkata. Ayyukum. Siapa di kalangan kalian? Ra'al kaukab yang melihat bintang. yang qabal barihah melihat bintang yang jatuh semalam yang qabba yang jatuh. Fakultu maka saya menjawab katanya Husain, ana saya melihatnya. Thumma qultu kemudian saya berkata lagi, ama Ketahuilah, ini lam akun fi salatin. Sesungguhnya aku tidak dalam salat Artinya, ketika saya melihat bintang jatuh pada malam itu, saya tidak sedang qiyamul lail. Tidak sedang qiyamul lail. Walakinni ludirtu akan tetapi aku disengat disengat oleh kalajengking atau semisalnya akhirnya sepertinya sengatannya itu cukup berat sebab sampai tidak bisa tidur sampai dia tidak bisa tertidur Kala kata Sa'id dia bertanya sekarang. Fama sana'ta. Lalu apa yang kamu lakukan ketika itu? Qultu. Saya menjawab, kata Husain. Irtaqaitu. Irtaqaitu. Saya minta dirukyah. Saya mencari pengobatan rukyah. Kala, katanya Sa'id. Fama hamalaka ala zalika apa yang mendorong kamu berbuat seperti itu? Apa alasan kamu, dasar kamu berbuat seperti itu? Kultu, saya berkata, kata Husain, hadisun. Alasan saya ialah sebuah hadis. Haddathanahu Syafi'i. Sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. namanya Amir Ibnu Surahil. Sya'bi. Qala Sa'id bertanya lagi. Wa ma haddatsakum? Apa yang disampaikan oleh dia kepada kalian? Apa yang disampaikan oleh dia kepada kalian? Apa hadisnya? Qultu, saya menjawab, haddatsana dia menceritakan kepada kami an Buraidah ibn al-Hasib dari sahabat Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu taala anhu annahu qala bahwasanya dia berkata la ruqyata tidak ada ruqyah illa min ainin kecuali dari penyakit mata. Ain di sini penyakit ain, yaitu pandangan mata seseorang karena hasad, karena dengki, atau pandangan mata seseorang karena riba memandang seseorang dengan penuh kebencian atau dengan penuh hasad, terkadang membuat orang yang dipandang itu terkena penyakit. Namanya penyakit angin, Au hummatin atau penyakit hummah. Hummah di sini ialah penyakit racun, sengatan beracun. Maksudnya disengat oleh hewan-hewan yang beracun. Sementara yang namanya akrab yang namanya kalajengking itu termasuk hewan yang beracun. Baik, maksudnya sini Husain di sini rahimahullah berhujjah berdalil dengan hadis Buraidah Ibnu al ini untuk menunjukkan bolehnya ruqyah, bolehnya minta ruqyah, bolehnya mencari pengobatan ruqyah untuk penyakitnya dia. Yaitu disengat oleh Kalasim King. Qala Sa'id berkata lagi. Pada ahsana. Sungguh telah baik. Telah bagus. Manintaha. Seseorang yang berhenti. Ilama sami' kepada apa yang dia dengarkan. Artinya di sini Sa'id memuji tindakannya Husain karena dia bertindak dengan dasar hukum, bertindak dengan ilmu yang dia peroleh. Bagus, sungguh telah bagus tindakan seseorang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Walakin, akan tetapi, katanya Sa'id, Haddathana Ibnu Abbas. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qal bahwasanya beliau bersabda uribat ditampakkan alayya kepada saya al-umamu umat-umat ini ditampakkan kepada saya umat-umat yang ada ini Faraaitun nabiyya maka saya melihat seorang nabi wa ma'ahu rahtu dan bersamanya ada rahtun. Rahtun itu jumlah untuk bilangan dari 3 sampai 9. Yang ini belum melihat seorang nabi pengikutnya cuma segitu, 3 sampai 9. Wan nabiyyu eh, wan nabiyya Wa ma'ahu rajulu war rajulan. Dan saya juga melihat seorang nabi bersamanya ada dua atau satu laki-laki. Satu atau dua pengikut. Wan nabiyya. Dan saya juga melihat seorang nabi. Walaysa ma'ahu ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang bersama dia. Artinya seorang nabi yang tidak punya pengikut. Id tiba-tiba Rufi Ali sawadun azim. Diangkat untuk saya sawadun azim. Hitam yang sangat besar. Hitam yang sangat besar. yakni kerumunan orang yang sangat banyak dari jauh sehingga yang terlihat ialah hitam saja. Sawadun azim ini jumlah yang sangat besar begitu dari orang-orang itu. Fawanantu. Maka saya mengira kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahum ummati. Saya mengira bahwasanya mereka itu ialah umatku. Ini dikarenakan masing-masing nabi itu akan ditampakkan kepada dia umatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira, menyangka bahwasanya jumlah yang besar ini tadi adalah umat beliau alaihi salatu wassalam. Faqilali maka dikatakan kepada saya hada Musa wa qaumuhu. Ini ialah Musa dan kaumnya. Nabi Nabiullah Musa alaihissalam dengan kaumnya beliau Bani Israel. Fanadhartu. Kemudian saya melihat lagi. Fa'idha sawadun azim. Tiba-tiba saya juga melihat hitam yang besar. Artinya kerumunan orang yang amat sangat banyak. Bahkan lebih besar, lebih banyak daripada yang pertama tadi. Fakilali. Maka dikatakan kepadaku. Hadihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Yang ini umat kamu. Jumlahnya lebih besar daripada Musa alaihissalam dengan kaumnya. Menunjukkan bahwasanya pengikut Nabiullah Musa alaihissalam itu sangat besar, sangat banyak. Namun pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dan lebih banyak. Ini menunjukkan keutamaan Nabiullah Musa alaihissalam dan juga menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadhihi ummatuk. Yang ini ialah umat kamu. Wa ma'ahum dan pada mereka, pada umat kamu ini sab'una alfan ada 70 ribu orang yadkhulunal jannah mereka masuk ke dalam surga fi ghairi hisabin dengan tanpa hisab wala azabin dan tanpa azab. Ini pada umat Nabi kita Muhammad SAW ada 70 ribu orang semuanya dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab dengan tanpa azab. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya dalam riwayat Ahmad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tambahan kepada Robnya. Fastazattu Rabbi. Maka saya pun meminta tambahan kepada Robku. Jadi jumlahnya ditambah. Jangan cuma 70 ribu orang. Tambah lagi. Fazadani fi kulli alfin sab'una alfa. Maka Rabbku Allah Taala menambahi saya pada setiap seribu itu ketambahan lagi tujuh puluh ribu orang. Aubiyadal makna. Atau yang semena dengan itu. Nah, yakni jumlah yang sangat besar untuk orang-orang yang dinyatakan di sini yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. bab tidak cuman tidak hanya sejumlah sab'una alfa. Bahkan ditambahi lagi setiap seribu, setiap seribu itu ditambahi lagi 70 ribu lagi yang lainnya. Sab'una alfa. 70 ribu lagi yang lainnya. Sehingga kalkulasinya itu 70 ribu dikalikan 7. Sehingga jumlahnya sekitar sekitar berapa? Lah 70 ribu dikalikan 70. Jumlahnya sekitar 4 juta 900 orang. Sekitar 4 juta 900 orang. Mereka ini dikatakan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa adab. Masya Allah. Ini kota yang sangat besar dan jumlah yang cukup besar. Naam. Thumma nahabah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit. Fadakhala manzilahu. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhawan nasu. Maka orang-orang ketika itu berbincang-bincang. Fi ulaika. Tentang orang-orang tadi. Ini golongan yang dimasukkan dalam surga tanpa hisab tanpa adat. Maka para sahabat berbincang-bincang ini, siapa mereka itu? Ini supaya diketahui siapa mereka dan juga diamalkan supaya seperti mereka. Fala'alla faqala ba'duhum faqala ba'duhum maka berkata sebagai mereka, fala'allahum barangkali mereka ini alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Ini para sahabat. Barangkali mereka itu ialah para sahabat yang menemani Rasulullah SAW. wakala qala yang lainnya berkomentar, fala'allahum barangkali mereka itu alladzina wulidu fil Islam, orang-orang yang dilahirkan dalam Islam, falam yushriku billahi syai'ah dan mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Wa dzakaru Lalu mereka ini menyebutkan komentar-komentar yang lainnya. Sehingga betul-betul ketika itu menjadi pembahasan hangat di kalangan para sahabat Nah siapa mereka-mereka ini. Masing-masing membawakan argumentasinya, membawakan idenya, membawakan pendapatnya dia. فخرج الله صلى الله عليه وسلم. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lagi menemui para sahabatnya. Fa akhbaruhu. Maka mereka para sahabat memberitahukan kepada Rasul. Maksudnya memberitahu beliau perbincangan-perbincangan yang terjadi di kalangan mereka. Saya tahu ya Rasulullah, tadi kita berbincang-bincang tentang orang-orang tadi ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begini. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang sifat sifat mereka. Di sini disebutkan sifat dan tidak menyebutkan person. Supaya dengan sifat-sifat ini masing-masing orang bisa mengetahui keadaan dirinya. Apakah dia termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab atau tidak dengan sifat-sifat yang ada. Beliau mengatakan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta dirukyah tidak minta dirukyah. Nah, lafaz ini yang ingin dijadikan dalil oleh Sa'id menuju Jubair tadi untuk menjelaskan bahwasanya tindakan kamu wahai Husain bin Abdurrahman yang malam itu disengat oleh kala sengking, kemudian kamu meminta rukyah, cara rukyah, itu tidak sesuai dengan riwayat ini. Gitu. Tidak sesuai dengan riwayat ini. Karena riwayat ini mengatakan, Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta rukyah. Wala yakdawun. Dan juga tidak meminta untuk di kai tidak minta atau dikai kai itu pengobatan tempo dulu menggunakan besi panas menggunakan besi yang panas besi yang panas yang menganga itu ditaruh di bagian tubuh yang sakit modelnya kayak disetrika gitu taruh bagian yang sakit langsung ditarik lagi di taala akan bisa menyembuhkan penyakit tadi Itu namanya kai. Sehingga wala yakdawun maksudnya mereka tidak minta di kiai. pengobatan kai tadi. Wala payarun dan tidak pula merasa sial dengan burung. Tatayyur itu anggapan sial dengan burung. Di situ mengandung unsur tidak beriman dengan takdir Allah Taala orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka ini banyak keyakinannya, banyak khurafatnya. Sebagian mereka, kalau memiliki hajat, bangun rumah, atau hajat mau safar, atau hajat mau menikah, atau misalnya, mereka mengambil seekor burung. Mengambil seekor burung. Kemudian dilepaskan burung itu, dilepaskan terbang ke udara. Dilihat sama, sama dia. Kalau dia itu terbangnya ke arah kanan, maka berarti ini nasibnya bagus. Pas cocok untuk hajatan. Kalau dia terbangnya lurus, juga demikian. Tetapi kalau dia terbangnya ke arah kiri, dia mengatakan ini sial ini. Bakal sial kita ini nanti. Jangan safar. Jangan bepergian. Jangan menikah. Jangan bangun rumah. Jangan ini, jangan itu. Kenapa? Sial tuh nanti. Itu namanya tapayur. Keyakinan yang lainnya yang ada pada mereka ialah mereka menganggap sial ketika melihat burung tertentu atau hewan tertentu. Misalkan suatu malam dia melihat di depan rumah dia, misalkan ada burung hantu sedang bersuara. Kemudian dia mengatakan, wah, sial ini. Ini pasti di kalangan kita ini ada yang mati bahkan. Itu namanya khurafat. Termasuk apa yur. Atau misalkan dia melihat burung gagak hitam terbang melintasi rumahnya atau bahkan hinggap di gentengnya. Dia mengatakan seperti juga. Wah, ada yang mati nanti ini di kalangan kita ini. Sial ini. Itu termasuk tatayurat, tatayurnya orang-orang jahiliyah. Menganggap sial dengan, eh, sial, sial dengan burung. Ada pula yang meyakini, ini merembet ini, eh, kepada khurafatnya orang Jawa, primbon Jawa. Mereka ini kalau melihat kupu-kupu terbang, eh, Dikatakan, oh di rumah sedang ada tamu. Demikian seterusnya. Itu semuanya namanya tapayur Sehingga pengertian wala ya tatayarun artinya mereka tidak menganggap sial nasib mereka itu dengan burung atau dengan hewan yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Bertawakal kepada Rabbnya. Ini empat sifat orang-orang yang dikatakan al jannah bi ghairi hisabin wal azab. Masuk ke dalam surga dengan tambah hisab, dengan tambah azab. Dari empat sifat ini la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu semuanya sungguhnya terfokus terpusat kepada, kepada satu sifat yaitu sifat yang terakhir ini wa ala rabbihim yatawakkalun ini sifat jami'ah sifat satu sifat yang mencakup tiga yang lainnya nah faqama uqyasha bin mihsan maka berdirilah bangkitlah uqyasha bin mihsan sahabat yang mulia faqala kemudian dia berkata ya Rasulullah ud'u Allah berdoalah kepada Allah ayyaj'alani minhum berdoalah kepada Allah ayyaj'alani minhum supaya menjadikan saya termasuk golongan tadi masuk surga tanpa hisab tanpa ada faqala maka beliau berkata anta minhum engkau termasuk mereka Kalimat anta minhum, engkau termasuk mereka, ada sekian banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wahyun ilhami. Diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Bahwasanya ukiah syahada termasuk dalam bab ulama tadi. Kemungkinan yang kedua, ini wahyu yang datang melalui perantara malaikat. Ya ini ada malaikat yang datang ketika itu memberitahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Ukasha bin Mahsan termasuk mereka. Ada lagi kemungkinan yang ketiga namanya wahyun iqrari yakni Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian anta minhum engkau termasuk mereka dan diikrarkan disetujui oleh Allah tabaraka wa taala sehingga namanya wahyun iqrari ada pula kemungkinan yang keempat. Anta minhum di sini ialah khabarun bi makna doa. Lafadznya khabar pemberitaan, namun mengandung makna doa. yani beliau berdoa kepada Allah Taala supaya Ukasha bin Nasan fil jannah. Ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari. Dalam sahihnya beliau mengatakan Allahumma ij'alhu minhum. Allahumma ya Allah, ij'alhu. Jadikanlah Ukasha ini minhum termasuk kelompok mereka. Orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa ada. Nah. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian bangkit lagi laki-laki yang lain. Ini kata para ulama, Allah alamanhu. Tidak ada yang tahu siapa dia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "Ud'u Allah, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani minhum." menjadikan saya juga termasuk golongan mereka. Faqala maka beliau mengatakan sabaqaka biha Ukasha. Telah mendahului kamu dengan permintaan ini si Ukasha. Untuk yang terakhir ini, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului kamu dengan permintaan ini. Para ulama ikhtilaf. Para ulama berikhtilaf. Kenapa? Apa sebabnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam berkata demikian. Apa sebabnya? Ada yang mengatakan, sebab yang pertama ialah, kata mereka, orang ini, yang kedua ini, ialah seorang munafik. Dia ini seorang yang munafik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjawab dia dengan sesuatu yang tidak membuat dia benci dalam rangka taklif untuk melembutkan hatinya yakni jawaban diplomasi gitu. Siapa Sabaqaka pihak ukasha. Oh, Ugasha sudah mendahului kamu. Maunya beliau enggak enggak apa namanya tidak di, di, didoakan, jelas itu. Ini ihtibal yang pertama. Dikatakan sebagai seorang munafik. Namun jawaban yang pertama ini, ihtimal yang pertama ini ba'id. Ini kemungkinan yang sangat jauh. Yang sangat jauh. Kenapa demikian? Sebab kalau dia itu seorang munafik, maka tidak mungkin orang tersebut meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah menjadikan dia termasuk rombongan tadi. Itu tidak mungkin itu. Kalau dia munafik, nah bakal dilari ke sana. Begitu maksudnya. Justru, kata para ulama justru, permintaan dia ini menunjukkan keimanan dia. Justru permintaan dia inilah menunjukkan keimanan dia. Sehingga jawabannya pertama ini kurang tepat kalau dikatakan sebagai munafik. Jawabannya yang kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian karena beliau khawatir akan terbuka lebar-lebar pintu masalah ini. Sehingga dikhawatirkan setiap orang akan bangkit. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, masing-masing semuanya meminta supaya didoakan. Sehingga boleh khawatir akan terbuka benar lebar-lebar. Sebab dikhawatirkan pula yang memintanya itu ada yang termasuk rombongan tadi, ada pula yang tidak termasuk rombongan tadi. Sehingga beliau mengucapkan kalimat demikian, Sabakaka biha Ukasha, Ukasha telah mendahului kamu, ini untuk menutup pintu rapat-rapat. Kalau tidak ada lagi yang mengucapkan seperti itu. Sehingga cukup dengan sifat-sifat, kriteria-kriteria yang disebutkan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Wal hadis muttafaqun alaihi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya pula. Hadis yang panjang ini kaitannya dengan masalah tauhid ialah bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab mereka itulah orang-orang yang memurnikan tauhidnya. Memurnikan tauhidnya. Dari mana? Dimurnikan dari sifat ketergantungan. At-ta'alluq. Sifat ketergantungan kepada orang lain. Seperti meminta ruqyah. Atau meminta dikai. Atau tatayur, menganggap sial dengan yang lain itu semuanya merupakan sifat-sifat yang jelek. Yang menunjukkan kurangnya nilai tawakal kepada Allah. Dan juga menunjukkan ketergantungan kepada makhluk Allah Ta'ala. Sehingga sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini. La yastarqun, wa la yatatayyarun, wa la yaktawun, wa ala Itu menunjukkan kamalut tauhid menunjukkan kesempurnaan tauhid pada orang tadi sehingga dia pun memiliki kamalut tawakkul ala Allah tawakal yang sempurna kepada Allah tabaraka wa taala sehingga dengan ini pula dia pun haqqaqat tauhid telah mentahqiq memurnikan tauhidnya dari itu semuanya maka pahalanya besar mereka termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Wada termasuk keutamaan yang sangat besar bagi tauhid dan ahlu tauhid. Nah, kemudian dari sini hadis yang panjang ini bisa kita ambil faedah yang lain. Bolehnya duduk bercengkrama bolehnya duduk bersengkrama membahas perkara yang mubah. Membahas perkara yang sifatnya mubah. Seperti ini sekarang. Husain bin Abdul Rahman duduk di sampingnya Said bin Jubair. Berbincang-bincang. Perbincangannya apa? Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Saya mubah. Perkara yang sifatnya mubah. Maka diperbolehkan. Selama tidak yudha'atul waktu sampai menyia-nyiakan waktunya atau sampai melalaikan dia dari zikir kepada Allah atau melalaikan dia dari taatullah ketaatan kepada Allah. Kalau semata-mata bersengkrama, berbicara perkara yang mubah diperbolehkan. Hadis ini pula menunjukkan itu salaf an riya. itu salafi an riya. Jauhnya salafun saleh dari sifat riya ingin dilihat orang atau sum'ah ingin didengarkan orang. Dari mana itu? Dari kalimat ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah aku tidak dalam posisi salat ketika itu. Dikata eh, oleh para ulama ini eh, menunjukkan jauhnya mereka dari yang namanya riya. Juga menunjukkan menepis anggapan menepis anggapan bahwa dia melakukan sesuatu amal soleh padahal tidak demikian menepis anggapan bahwasanya dia melakukan tindakan amal soleh padahal enggak demikian ama ini lam akun fi salati hadis ini pula menunjukkan bolehnya memberitahu memberitahukan sakitnya dia kepada orang lain lihajatin. Paham ya? Menunjukkan bolehnya memberitahukan kepada orang lain penyakit dia untuk hajat atau karena hajat. Di antara hajatnya ialah seperti riwayat ini. Walakinni ludirtu untuk menjelaskan bahwasanya keadaan dia ketika itu ialah sedang disengat kala jengking sampai tidak bisa tidur. Itu diperbolehkan. Di antara hajat yang lainnya pula. Misalkan kamu memberitahukan penyakitmu kepada sang tabib, kepada sang dokter atau sang ahli untuk kemudian dijadikan obatnya. Ini diperbolehkan. Dan tidak termasuk asyakwa al madhumah Tidak termasuk tindakan mengeluh yang terlarang. Kalau mengeluh yang terlarang, itu mengeluhkan sakitnya yang ada unsur as min qadarillah. Ada unsur kemurkaan, ketidakridhaan dari takdirnya Allah Taala. Itu yang tidak boleh. Jangan dia mengatakan, mengeluh tuh, kenapa kok saya sakit begini, kenapa kok saya begini, kenapa kok saya begitu. Coba kiranya saya dulu begini, dulu begitu. Itu namanya syakwa al-madhumah. Keluhan-keluhan yang tercela. Sebab mengandung unsur ketidakridoan kepada takdir Allah Taala. Adapun kalau tidak ada unsur demikian, memberitahukan orang lain untuk diobati atau menerangkan untuk hajat tertentu, maka diperbolehkan. Hadis ini juga menunjukkan kebolehan istifsar. Meminta keterangan lebih lanjut tentang perbuatan seseorang. Dari ucapan Said, "Fama sana'ta?" Lalu apa yang kau perbuat? Begitu. Itu namanya istifsar meminta penjelasan rincian dari perbuatan dia. Tadi juga menunjukkan bolehnya menjelaskan kepada orang tadi rincian-rincian perbuatan yang dia minta. Itu diperbolehkan. Irtaka itu saya ini minta dirupiah ketika itu. Ada ya juz, diperbolehkan. Ada sini pula menunjukkan kepada kita talabud dalil menunjukkan kepada kita anjuran untuk meminta dalil. Dalil atas perbuatan tadi. Dari kalimat, Fama hamalaka ala dhalik. Apa yang mendorong kamu berbuat demikian? Fihi talabud dalil. Menunjukkan permintaan dalil. Apa dalilnya kamu berbuat demikian? Dan ini merupakan da'bus salaf. Kebiasaan salafun as-salih rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala al Mereka ini dalam beramal, dalam berucap, itu mesti didasari oleh dalil. Salam, namanya telah dalil. Juga menunjukkan kepada kita rabtun nasi bil ilm fi amalihim. Menunjukkan kepada kita mengikat orang-orang kaum muslimin dengan ilmu dalam semua amal-amal mereka. Diikat dengan ilmu terus. Ketika beramal ilmunya apa, ketika berucap ilmunya apa. Masya Allah. Kemudian hadis ini pula menunjukkan pada kita ibadau al-hujjah ala ma menunjukkan pada kita kebolehan menjelaskan argumentasi menjelaskan hujjah atas apa yang dia lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman tadi. Disampaikan sama dia, Argumentasinya hujah-hujah. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita anna sahabat tayatahawarun. Bahwasanya para sahabat yang mulia salafun salih salaf kita yang mulia mereka itu berdialog yatahawarun berdialog tentang suatu perkara ilmiah sampai mencapai titik kebenaran hatta yasilu ilal haqiqah. Berdialog tentang masalah ilmu sampai mencapai titik kebenaran. Dan ini dialog yang dianjurkan, yang disyaratkan, yang dibolehkan. Adapun dialog atau perdebatan bukan dalam rangka mencari kebenaran. Fahadihi munawaratun mazmumah. Maka dia termasuk dialog-dialog yang tercela. Nah, dan sungguhnya masih banyak lagi insyaallah taala faedah-faedah lain yang bisa kita ambil dari sini. ini. Wa biidznillah taala akan kita teruskan kembali pada pertemuan yang berikutnya masih membahas riwayat ini fawaid faedah yang bisa kita ambil dan nanti insyaallah taala secara khusus kita lebih rinci pembahasan sifat-sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga tambah hisab tambah azab. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Apakah orang yang minta pijat kepada orang lain termasuk orang yang kurang tawakal kepada Allah Ta'ala? Dan pijatnya itu karena sakit atau capek? Tidak, tidak. Ini tidak termasuk dalam pembahasan uh, riwayat ini tadi. Diperbolehkan. Sebab itu termasuk upaya tadawi. Diperbolehkan sebab termasuk upaya pengobatan. Kondisinya sama tatkala kamu datang ke dokter, menjelaskan penyakit-penyakit kamu, minta supaya diperiksa dan dicarikan obatnya. Sehingga perkara yang jais. Yang nggak boleh yang tadi itu. Empat atau tiga perkara tadi. Yastarkun, yakdaun, yatafayyarun. Ada pun e, perkara berobat yang diyakini e, apa namanya kemungkinan besar atau diyakini kesembuhannya maka diperbolehkan dengan cara-cara yang syar'i tentunya. Apakah rasa takut kepada jin atau hantu atau sihir-sihir dapat mengurangi takut seorang? Dirinci. Tentang masalah ini dirinci. Kalau eh, takutnya itu takut kepada jin atau hantu atau yang semisalnya itu sampai pada tingkat dia meyakini dia meyakini bahwasanya kemanfaatan dan kemadaratan itu dari jin, maka itu ketakutan yang sampai pada tingkat syirik akbar. Syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan mudarat ialah jin. Adapun kalau takut dengan tanpa disertai niatan seperti itu, dengan tanpa disertai seperti itu. Tamam? Semua teman takut saja kepada jin misalnya, maka ini mengurangi nilai tauhidnya dia kepada Allah Taala. Paham? Mengurangi kesempurnaan tauhidnya dia kepada kepada Allah Taala dan menunjukkan sikap penakutnya dia. Tawakal yang kurang tinggi, kepada Allah Tabaraka wa taala. Naam, wallahu a'lam Nah, sebagian orang dalam bab ini terjatuh kepada al khawful wahmi. Rasa takut karena bayang-bayang cemas dia saja. Ini orang-orang yang jaban kata para ulama. Penakutnya luar biasa. Jalan malam sendirian takut. Kalau jalan tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri, dengan sebelah belakang. Bahkan mungkin dia sampai lari terbirit-birit melihat bayang-bayang sesuatu. Lari kencang terbirit-birit. Nah, belakang ada bayangan, eh, ada bayangan. Lari lagi, terus begitu sampai dia capek. Terengah-engah, berhenti dia. Ternyata itu bayang dia sendiri. Bayang-bayang dia sendiri dianggap sama dia bayang-bayang orang namanya hantu atau apa. Lari terengah-engah, ini namanya khaufun wahmi. Rasa takut yang wahm saja. Menunjukkan jawaban. Dia itu orangnya penakut. Baik, dalam suatu ayat disebutkan Allah la yafiru ay yushraka bihi wa yafiru maduna duna lima yasha. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengampuni syirik dan akan mengampuni yang selain itu bagi orang yang akan dikandaki. Apakah kata duna pada ayat ini menunjukkan bahwa semua dosa selain syirik akan dimaafkan oleh Allah tanpa terkecuali. Lalu bagaimana dengan ayat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? Jangan beralasan sungguh kamu telah kafir setelah iman kalian. Mohon dijelaskan ten... sebentar. Ini ini yang pertama. Taib yang dimaksud dengan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalimat duna dzalik maksudnya ialah dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Bukan selain kesyirikan. Sebab dosa-dosa kekufuran, dosa-dosa nifakun akbar, kemunafikan yang besar, dosa-dosa bid'atun kubra, bid'ah yang sangat besar, itu semuanya masuk dalam lingkup kesyirikan termasuk dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah taala. Sehingga ayat ini yang kamu sebutkan ialah termasuk dosa kekufuran. Masuk dalam lingkup kesyirikan tadi. Sehingga pengertian duna di sini itu ialah di bawahnya. Yani selain dosa-dosa kesyirikan, kekufuran, yakni yang dimaukan di sini ialah al-kabair was-saghair dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil selain kesyirikan dan kekufuran tadi. Ini yang dimaksudkan. Ini yang disebutkan oleh para ulama e, tentang ayat ini. Sehingga dunia zalik ialah kabair usagair. Orang-orang yang meninggal dunia di atas e, dosa besarnya atau dosa kecilnya dan belum sempat bertobat maka dia tahtal masyiah tergantung kehendak Allah. Bila Allah mengendaki diampun diampuni, kalau dihadapi azab terlebih dahulu baru kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Taala. Mau menjelaskan tentang hukum salawat ketika menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Ketika kamu menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka maka wajib untuk bersolawat kepada beliau. Dan hukum menjawab salawat ketika mendengar orang lain bersalawat. Loh kok menjawab salawat? Enggak. Ketika mendengarkan nama Rasul. Kalau yang awal tadi, kamu yang melafatkannya. Menyebut nama Rasul, maka kamu wajib untuk bersalawat. Yang kedua, ada orang lain menyebut nama Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu pun juga demikian diwajibkan untuk bersalawat. Diwajibkan untuk bersalawat. Tamam. Hadis yang menerangkan wajibnya ialah ke, ke, apa namanya hadis ketika Rasulullah naik mimbar. Beliau mengatakan amin, amin, amin tiga kali. Di antaranya Rasulullah mengatakan ragi ma'an pemri'in uh, ah, kata Jibril, maan raghima'an pemri'in dzukirta indah wa lam yusalli 'alaih." Sungguh celaka dan celaka seorang yang engkau disebutkan di sampingnya dia dan dia tidak bersolat pada kamu. Punya wajib. Sehingga yang melafatkan hukumnya wajib dan yang mendengarkan nama Rasul juga wajib untuk berselawat. Hanya saja ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam satu majelis, dalam satu majelis ini, satu pertemuan sekarang. Salawatnya itu apakah setiap kali disebutkan oleh beliau ataukah bagaimana? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang wajib fil umri marrah. Yang wajib itu e, sekali dalam seumur hidup. Itu yang wajib. Selebihnya sunnah. Ini pendapat lajnah daimah yang diketuai oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala. Berhujjah dengan ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersaudara Nabi, wahai orang yang beriman, selawatlah kepadanya dan salamlah kepada dengan salam yang bagus. Ayat ini umum, tidak menunjukkan jumlah, maka kata mereka mutlak dilakukan sekali, maka cukup untuk menggugurkan kewajiban dia. Ini pendapat legenda iman. Pendapat yang kedua mengatakan uh, hukumnya wajib satu kali dalam majelis. Dalam sebuah majelis yang sering dibawakan nama beliau, maka yang wajib ialah marrah sekali. Selebihnya hukumnya sunnah. Berhujat dengan hadis yang saya bawakan tadi. Zukir ta'indahu wa lam yusalli alaik. Engkau disebutkan di samping dia dan dia tidak bersolawat pada kamu. Yang kedua inilah yang sahih, yang rajih. Dan ayat tadi dikhususkan dengan riwayat tersebut. Sehingga yang wajib ialah dalam satu majlis satu kali. Baik dalam majlis ilmu atau muhadara atau khutbah atau semisalnya eh, yang wajib cuma sekali yang selebihnya jelas sunnah muakkadah tekankan sekali yang kedua ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi al wadi rahimahullahu taala wa qafarullah wa naktafi lahuna insyaallah taala subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin